Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah materi yang akan dibahas pada subuh kali ini yaitu sebuah hadis yang agak panjang, hadis yang sangat indah. Dan para ulama memuji hadis ini di antaranya Al-Imam Abu Al-Hafid Abu Musa rahimahullahu taala beliau memuji hadis ini dengan mengatakan Hada hadithun hasanun jiddan. Hadith ini adalah hadith yang sangat bagus. Hadith yang sangat indah. Demikian pula Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan tentang hadith ini wa sami'tu Islam yu'adzimu amra hadzal hadis wa qala usulus sunnah tashhadu lahu wa huwa min ahsanil ahadith Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, aku mendengar Syekhul Islam mengagungkan perkara hadis ini dan beliau mengatakan prinsip-prinsip sunnah menjadi saksi atas hadis ini dan dia adalah termasuk hadis yang terbaik. Hadisnya agak panjang dan hadis ini tentang amalan-amalan yang menyelamatkan kita amalan yang menyelamatkan kita dan yang memang yang kita cari adalah keselamatan. Diriwayatkan melalui jalan Sa'id Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab rahimahullah taala melalui jalan sahabat Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ونحن في صفة بالمدينة فقام علينا فقال keluar kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami berada di Suffah di Madinah beliau berdiri kepada kami dan beliau bersabda jadi Rasulullah menemui para sahabat di Suffah Suffah itu tempatnya di belakang rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sana berkumpulnya ahlus suffah para sahabat yang mereka yang mereka kesibukannya menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menuntut ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin ahlus suffah adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan suffah ini sampai sekarang masih ada di Masjid Nabawi yang sekarang ini sudah dimasukkan dalam bagian masjid itu di belakang kuburannya Nabi Itu ada bangunan yang agak tinggi Agak tinggi sedikit di Dipagari, ada pagarnya Itu tempatnya Ahlus Sofa Dan sekarang masuk dari bagian masjid Dan juga dibuat untuk sholat Beliau berdiri kepada mereka dan beliau Rasulullah Muhammad SAW alaihi mengatakan, "Inni ra'aitul barihata ajaban." Sesungguhnya tadi malam aku melihat sesuatu yang menakjubkan. Jadi mimpi. Dan mimpinya Nabi adalah wahyu. Sehingga hadis ini dikenal dengan hadis ru'ya. Hadis tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mimpi beliau? <clears throat> Ra'aitu rajulan min ummati atahu malakul maut liyaqbidu ruhahu فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه Aku melihat seorang dari umatku yang dia didatangi oleh malaikat maut untuk mencabut rohnya. Lalu datang kepadanya baktinya kepada kedua orang tuanya dan menyelamatkannya dari malaikat maut tersebut. Jadi orang ini ketika mau mati dahsyat mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut ternyata datang kepadanya birrul walidin baktinya kepada kedua orang tuanya dan menyelamatkannya dari malaikat maut tersebut berarti di sini tentang keutamaan birrul walidin berbakti kepada kedua orang tua yang mana Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua Berbakti kepada kedua orang tua, para ulama mengatakan yaitu kita taat kepada kedua orang tua kita dengan catatan selama kita tidak disuruh maksiat, selama kita mampu melaksanakannya dan hal itu tidak bermadarat bagi kita. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawshat husyayatin فجاء ذكر الله فطير الشياطين عنه Aku melihat seorang dari umatku yang dia telah dikuasai oleh setan. Lalu datang zikrullah, zikirnya kepada Allah sehingga mengusir setan daripadanya. Jadi ada orang dikuasai setan, kemudian datang zikrullah. Ternyata orang ini banyak zikir. Dan zikrullahnya mengusir setan daripadanya. Selamat dari setan dengan zikir. Karena memang disebutkan dalam hadis lain, kita ini ibaratnya dikejar oleh musuh. Lalu kita masuk benteng yang kokoh sehingga musuh tidak bisa menembus benteng itu. Jadi kita dikejar oleh setan. Begitu kita zikir, maka seakan-akan kita berada di dalam benteng yang kokoh yang mana setan tidak bisa menembus benteng itu. Jadi kita dikir berarti kita punya benteng, benteng yang kokoh. Kalau kita lupa, setan datang lagi. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurinna. Setan goda kita terus. Kalau kita zikir setan lari karena kita ada bentengnya. Lalu kata beliau, "Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawshathu malaikatul 'adzab, ja'athu salatuhu fastanqadathu min aydihim." Aku melihat seorang dari umatku yang telah dikuasai oleh malaikat azab. Lalu datang kepadanya solatnya sehingga menyelamatkannya dari malaikat adab tersebut. Jadi ini adalah solat dan nanti ada lagi pengulangan solat. Mungkin maksudnya di sini adalah solat wajib yang nanti adalah solat sunnah. Jadi solat itu menyelamatkan kita dari malaikat azab dan solat ini amalan yang sangat besar yang mana para ulama bahkan juga para sahabat ijma bersepakat annatarika sholati kafir. Orang yang meninggalkan sholat yang tidak sholat adalah kafir. Kufron akbar mukhrijan anil millah dengan kafir besar yang menyebabkannya keluar dari Islam. Orang nggak sholat itu non muslim. Walaupun dia banyak beramal soleh Tapi tidak sholat Dia adalah kafir Ini isma'nya sahabat Tidak ada khilaf di kalangan sahabat Tentang kafirnya tarikus sholat Kafir besar bukan kafir kecil Selanjutnya waraitu rajulan min ummati yalhathu aqshan kullama dana min haudin muni'a wa turid faja'ahu siyamu syahri Ramadhan, fa asqahu wa arwahu Aku melihat seorang dari umatku yang dia menjulurkan lidahnya karena kehausan. Tiap-tiap dia mendekat di telagaku, ternyata dia diusir dan dicampakkan. Lalu datang kepadanya puasanya pada bulan Ramadan sehingga menjadikannya memberinya minum sehingga hausnya hilang. Ini adalah keutamaan puasa pada bulan Ramadan. Nanti ketika orang kehausan sampai-sampai dikatakan di sini yalhas. Yalhas seperti anjing ya, menjulurkan lidah, betapa hausnya. Ini hari kiamat nanti haus. Ketika mendekat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diusir, dia dicampakkan, dia terpental. Lalu datang kepadanya puasanya pada bulan Ramadan sehingga puasa memberinya minum dan menghilangkan hausnya atau dahaganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya telaga Al-Haud dan hadis-hadis mengenai Haudun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telaga Rasulullah ini hadisnya mutawatir. Mutawatir itu tidak ada khilaf tentang kesahihannya pasti perawinya banyak sahabat mutawatir. Yang mana haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telaga beliau itu ma'uhu asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asah minal asal jadi lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari mesik. Jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Man syariba minhu syarbatan lam yadma' ba'daha abadan. Orang yang minum satu teguk saja tidak akan haus selama-lamanya. Dari Al-Haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua nabi punya telaga. Dan telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah telaga yang paling besar. Yang sebagian menyebut namanya adalah Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Sebagian mengatakan Kautsar itu nama sungai di surga yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainaka Al-Kautsar." Sungai di surga yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telaga ini airnya dari sungai Al-Kautsar. Disebutkan dalam riwayat sahih bahwa ada dua saluran air dari sungai Al-Kautsar di surga itu menuju telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ra'aitu rajulan min ummati wa ra'aitu an-nabiyyina julusan hilaqan hilaqan kunna kullama dana ila halqatin turida wa muni' faja'ahu ghusluhu min al-janabati fa akhadha bi yadihi fa aq'adahu ila jambi. Aku melihat seorang dari umatku dan saat itu para nabi duduk berhalakoh-halakoh. Jadi para nabi kumpul ya membuat halakoh-halakoh. Membuat bundaran-bundaran majelis-majelis. Kemudian orang ini datang kepingin hadir di halakohnya para nabi. Datang ke halakoh ini dia diusir dicampakkan. Datang ke halakoh ini dia diusir dicampakkan. Datang ke halakoh ini dia diusir dicampakkan. Terusir terus orang ini sampai akhirnya datang kepadanya mandi janabahnya. Kemudian mandi janabah itu memegang tangannya, menuntun dia dan mendudukkannya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaannya apa? Keutamaan mandi janabah. Jadi mandi janabah jangan dikira sia-sia. Mandi janabah itu ibadah. Kalau orang berhadat besar setelah kumpul suami istri maka dia junub. Ketika dia mandi janabah itu ibadah. Bukan sekedar untuk menyegarkan badan. Bukan sekedar kewajiban, tapi ibadah. Yang nanti mandi janabah ini nuntun kita sehingga kita didudukkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mandi janabah ketika musim dingin. Mandi janabah dengan niat mandi janabah dan ada tata caranya dibahas dalam kitab-kitab fikih dan insyaallah kita akan membahasnya pada kali yang lain. Wa ra'aitu rajulan min ummati baina yadayhi dhulmah wa min khalfihi dhulmah wa an yaminihi dhulmah wa an yasarihi dhulmah wa min fawqihi dhulmah wa huwa mutahayyirun fihi faja'ahu hajjuhu wa umratuhu fastakhrajahu min adh-dhulmati wa adkhalahu fin nur Aku melihat seorang dari umatku di hadapannya ada kegelapan. Di belakangnya ada kegelapan. Di samping kanannya kegelapan. Di samping kirinya kegelapan. Di atasnya kegelapan. Orang ini diliputi oleh kegelapan dan dia bingung dalam kegelapan itu. Kita bayangkan kita kalau gelap kan bingung kita kan. Mau jalan ke sana nabrak, sana nabrak, sana nabrak, gelap. Bingung orang ini. Ketika dalam kebingungan seperti itu, lalu datang kepadanya hajinya dan umrohnya. Kemudian haji dan umrohnya ini mengeluarkan dia dari kegelapan dan memasukkannya ke dalam cahaya nur. Ini keutamaan haji dan umroh. Orang yang sudah mampu haji segera berhaji, jangan ditunda-tunda lagi. Karena kita tidak tahu kalau menunda-nunda yang terjadi nanti apa setelah itu. Dan orang yang telah mampu haji kemudian dia tidak haji sampai dia mati, kata sahabat Umar radhiyallahu taalaanhu liyamut yahudiyan aw nasraniyan. Silahkan mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Kata beliau lagi, wa ra'aitu rajulan min ummati yattaqi wa hajannar wa syararaha فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين وبين النار وذلا في رأسه Aku melihat seorang dari umatku yang menyelamatkan dirinya dari nyala dan lahapan api neraka. Lalu datang kepadanya sodakohnya. Sehingga sodakoh itu menjadi pembatas, penghalang antara dia dengan api neraka dan menjadi naungan di atas kepalanya. Ini adalah tentang keutamaan sodakoh yang telah kita bahas pada hari Ahad yang lalu. Demikian banyak keutamaan sodakoh. Sehingga kalau bisa kita punya prinsip tiada hari tanpa sodakoh. Sodakoh semampu kita tiap hari kita usahakan. Jadi orang sudah hampir masuk neraka ini. Bahkan dia sudah terkena nyala neraka, lahapan neraka. Dia selamatkan dirinya. Kemudian ternyata datang sodakoh Yang mana sodakoh langsung menjadi benteng antara dia dengan neraka. Menjadi tameng antara dia dengan neraka. Dan sodakoh menjadi naungan di atas kepalanya. Sehingga dia sejuk, dia tenang, dia damai. Dia tidak kepanasan. Wa ra'aitu rajulan min ummati yukallimul mu'minin wa la yukallimunahu. فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر المؤمنين إنه كان وصولا لرحمه Fakallimuh fakallamahul mu'minun wasafahuhu wasafahahum. Aku melihat seorang dari umatku. Dia mengajak bicara orang-orang mukmin, tapi orang-orang mukmin tidak ada yang mau bicara dengan dia. Jadi orang ini orang yang dia apa namanya dicampakkan, dihinakan. Istilahnya dicuekin, tidak ada yang mau bicara dengan dia. Kemudian datang kepadanya silaturahminya dia suka silaturahim, dia suka nyambung tali silaturahim dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan kerabatnya, dengan familinya. Dia nyambung tali silaturahim. Kemudian silaturahimnya dia ini berbicara, "Wahai sekalian orang-orang mukmin, sesungguhnya orang ini adalah orang yang selalu nyambung tali silaturahim, maka kalian harus bicara dengan orang ini." Kalian tidak boleh membiarkan orang ini, harus bicara dengan orang ini. Lalu orang-orang mukmin semuanya berbicara dengan dia dan mengajaknya salaman dan dia pun salaman dengan mereka. Jadi silaturahim ini menyelamatkan kita daripada kita dicampakkan, daripada kita dicuekin. Sehingga kita dikumpuli orang-orang banyak, kita punya banyak teman dengan tali silaturahim ini. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة Kata Rasulullah SAW, aku melihat seorang dari umatku, dia telah dikuasai oleh malaikat Zabaniyah. Apa malaikat Zabaniyah itu? Malaikat neraka ya, yang jaga neraka. Dia dikuasai oleh malaikat penjaga neraka. Artinya dia sudah hampir masuk ke dalam neraka. Ternyata datang kepadanya amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ternyata ketika di dunia dia selalu amar ma'ruf menyuruh berbuat baik, nahi mungkar melarang dari perbuatan buruk. Lalu amar ma'ruf dan nahi mungkarnya ini menyelamatkannya dari dari tangan malaikat Zabaniyah dan memasukkannya ke dalam kelompok malaikat rahmat. Tidak jadi masuk neraka, akhirnya dia masuk ke dalam syurga. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini amalan yang sangat penting dan umat Nabi Muhammad SAW ini diberi keistimewaan di antaranya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kamu adalah umat terbaik. Kenapa? Karena kamu amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh yang ma'ruf melarang daripada yang mungkar. Enggak boleh kita diam saja menyelamatkannya dari tangan malaikat zabaniyah, malaikat neraka dan memasukkannya ke dalam kelompok malaikat rahmat, dia pun menjadi ahli syurga. Wa ra'aitu rajulan min ummati jathiyan 'ala rukbatayhi wa bainahu wa bainallahi hijabun faja'ahu husnu khuluqihi fa akhadha bi yadihi fa adkhalahu Allahu 'azza wa jalla. Aku melihat seorang dari umatku yang dia berlutut penuh dengan kehinaan dan ketakutan. Antara dia dengan Allah ada pembatas, nggak bisa ketemu Allah, ada pembatasnya. Dia berlutut, dia hina, dia takut. Kemudian datang kepadanya akhlaknya yang mulia, akhlaknya yang baik datang. Kemudian akhlak yang baik itu menuntunnya, membawanya masuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini adalah keutamaan akhlak yang baik. Dan memang Rasulullah SAW itu diutus intinya ya untuk ini. Innama utamima liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Akhlak. Orang Islam nggak berakhlak nggak ada artinya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita yang ahli ibadah, banyak puasa sunnah, ahli sholat malam, tapi akhlaknya jelek, suka ganggu orang, suka ganggu tangga. Ya Rasulullah fulana sha'imah qa'imah wa hiya tu'di syaraha. Ya Rasulullah, si fulana ini ya Rasulullah, ahli salat malam, ahli salat tahajud, ahli puasa sunnah ya Rasulullah. Tapi dia suka ganggu tetangganya, akhlaknya jelek. Orang tidak pernah selamat dari mulutnya, tidak pernah selamat dari gangguannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia finar. Kalau gitu dia ahli neraka. Ahli tahajud, ahli puasa sunnah, ahli neraka. Kenapa? Akhlaknya jelek. Islam adalah agama akhlak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal abda la yudriku Fi husni khuluqihi darajata sa'imil qa'im. Sesungguhnya seorang hamba dengan akhlaknya yang baik dia bisa menjangkau derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat malam dengan akhlak yang baik. Sampai Rasulullah pernah mengatakan tiga hari berturut-turut si fulan adalah ahli syurga. Padahal ketika diperiksa dia nggak punya amalan istimewa, malam pun nggak bangun. Cuman kalau dia terjaga malam hari dia berzikir tidur lagi, menjelang subuh baru bangun, nggak ada amalan istimewa. Tapi ternyata dia punya amalan yang istimewa yaitu berupa akhlak yang baik, hatinya bersih, hatinya baik. Dan tentu orang ahli ibadah yang akhlaknya baik dia punya nilai lebih. Selanjutnya wa ra'aitu rasulan min ummati qad dhahabat sahifatuhu min kibali shimalihi faja'ahu khawfuhu min Allah 'azza wa jalla Fa'akhada sahifatahu fa fi yaminihi Aku melihat seorang dari umatku yang mana catatan amalnya hampir-hampir diterimanya dengan tangan kiri. Jadi catatan amalnya sudah berada di sebelah kiri. Ini sudah ahli neraka. Namun ternyata datang kepadanya takutnya kepada Allah. Ternyata dia termasuk orang yang khauf, yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khaufnya ini takutnya kepada Allah membawa buku catatan tadi dialihkan ke sebelah kanan. Sehingga merubahnya menjadi ahli syurga. Dan dia pun menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Ya, ahlul yamin, golongan kanan. Ini adalah keutamaan takut kepada Allah. Khauf. Takut kepada Allah tidak sama dengan takut kepada binatang buas. Kalau kita takut kepada binatang buas, maka kita lari, menjauh, menyelamatkan diri. Kalau takut kepada Allah, kita malah lari, mendekat. Semakin dekat, semakin selamat. Fafirru ilallah, larilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa ra'aitu rajulan min ummati khalfa mizanihi faja'ahu afratuhu fanaqalu mizanahu Aku melihat seorang dari umatku yang mana catatan amalnya ternyata lebih berat yang sebelah kiri. Hampir-hampir dia masuk neraka. Timbangannya lebih berat yang sebelah kiri. Kemudian datang kepadanya anak-anaknya yang ketika itu meninggal dunia masih kecil-kecil. Kemudian anak-anak ini memindahkan timbangannya sehingga menjadi yang berat yang sebelah kanan. Dia ahli syurga. Di, di sini adalah keutamaan orang yang sabar ketika ditinggal mati anaknya. Jadi kadang anak-anak kecil ya, belum balai mati, baru lahir mati, umur sehari mati, umur setahun mati. Ini ada keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Bahkan kalau ada orang sampai punya tiga anak kecil-kecil yang mati dia sabar, insya Allah surga. Surga. Disebutkan juga dalam riwayat-riwayat bahwa anak yang mati masih kecil itu dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Dia berada dalam kafalahnya Nabi Ibrahim. Nanti ketika kiamat dia besar. Ketika orang tuanya kehausan nanti anak-anak membawa minum diberikan kepada orang tuanya. Yang meninggal dunia masih kecil-kecil. Di sini memindahkan timbangannya sehingga menjadi berat yang sebelah kanannya dan orang tuanya pun menjadi ahli syurga. Berkat kesabarannya ditinggal mati anaknya yang masih kecil. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى Aku melihat seorang dari umatku yang berdiri di atas mulut jahanam. Ini hampir masuk ke dalam neraka jahanam. Dia berada di mulutnya neraka jahanam. Kemudian datang kepadanya rojaknya, pengharapan dia kepada Allah. Dia selalu berharap kepada Allah. Dia selalu husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu roja ini menyelamatkan dia dan dia pun tidak jadi masuk neraka, dia berangkat menuju surga. Di sini keutamaan roja mengharapkan Allah. Jangan pernah sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita bicara rahmat Allah, maka seakan-akan neraka itu bakal kosong. Rahmatnya Allah lebih luas dari segala-galanya. Lebih luas dari dosa-dosa kita. Dan lebih kita harapkan daripada amal-amal kita. ra'aitu rajulan min ummati qad hawa ilan qad hawa finnar fajaathu dam'atuhu allati qad baka min khasyatillahi azza wa jalla fastanqadathu min dalik Aku melihat seorang dari umatku dia sudah hampir masuk neraka sudah terlempar ke neraka, hampir masuk neraka dia ini. Kemudian ternyata datang kepadanya air matanya. Air mata yang dia pernah nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air mata ini menyelamatkan dia, ditarik lagi dia oleh air matanya sehingga dia tidak jadi masuk ke dalam neraka. Ini adalah keutamaan nangis al-buka min khasyatillah air mata yang menetes dari mata kita karena takut kepada Allah, air mata ini nggak akan nggak akan kumpul dengan asap neraka jahanam. Air mata yang suci itu nangis karena Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti hari kiamat mendapat naungan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun dzakarallaha qaliyan 'ainah." Orang yang berzikir kepada Allah sendirian, nggak ada orang tahu, dia ikhlas, lalu air matanya berlinang, nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti air mata menyelamatkan. Wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman 'ala sirat yar'adu kama tar'adu as-saf'ah fi rihin 'asif ja'ahu husnu dhannihi billahi 'azza wa jalla sakana raw'ahu wa madha. Aku melihat seorang dari umatku dia berdiri di atas jembatan hari kiamat sirat Jembatan hari kiamat yang di bawahnya itu ada neraka jahanam. Dan di sana ada alat untuk mengait menarik orang kalali. Yang mana jembatannya jembatannya adakku minas sya'rah wa ahaddu minas saif lebih lembut dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Orang ini ketakutan gemetar ketika di atas jembatan itu. Sampai-sampai dikatakan gemetarnya seperti pelepah daun kurma ketika ditimpa angin yang kencang. Gemetar dan luar biasa gemetarnya. Kemudian datang kepadanya husnudonnya kepada Allah. Ternyata dia orang yang selalu husnudon, berprasangka baik ya Allah. Saya dulu menyangka engkau baik ya Allah. Saya dulu menyangka engkau pemaaf. Saya dulu menyangka ya Allah engkau pemberi ampun. Engkau adalah suka memberi menerima taubat ya Allah. Saya selalu husnudon kepadamu ya Allah. Jangan kau kecewakan hamba ya Allah. Kemudian husnudonnya kepada Allah ini menenangkannya dan membawanya dia segera berangkat menuju surga. Ini keutamaan husnudun. Ya Allah, kami telah berprasangka baik kepadamu ya Allah. Lalu kata beliau, "Wa ra'aitu rasulan min ummati yazhab 'ala sirat, yahbu ahyanan wa yata'allaqu ahyanan, ja'athu salatuhu aqamathu 'ala qadamayhi wa anqadathu." Aku melihat seorang dari umatku yang dia merangkak-rangkak di jembatan itu merangkak di jembatan. Kadang dia berjalan sambil merangkak, kadang dia bergelantungan hampir jatuh. Kadang merangkak, kadang bergelantung hampir jatuh dia. Kemudian datang kepadanya sholatnya. Tadi ada sholat, sekarang ada sholat. Mungkinan yang tadi itu adalah sholat wajib, ini adalah sholat sunnah. Datang kepadanya sholatnya, lalu sholat ini menegakkannya sehingga dia bisa berjalan dengan lancar dan dia pun selamat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ra'aitu rasulan min ummati intaha ila abwabil jannah, abwa abwabu dunahu, ja'athu syahadatu an la ilaha illallah, futtihat lahul abwab wa adkhalathul jannah." Ini yang terakhir Aku melihat seorang dari umatku Dia berada di depan pintu-pintu syurga Ini ahli syurga Dia berada di depan pintu-pintu syurga Ternyata dia mendapatkan semua pintu syurga tertutup Tidak ada yang terbuka Nutup semuanya Lalu datang kepadanya syahadatnya La ilaha illallah Dia ahli tauhid Dia nggak pernah syirik Kemudian syahadat inilah yang membuka pintu-pintu surga tersebut untuknya dan memasukkannya ke dalam surga. Inilah hadis yang sangat indah yang mana inti dari semua hadis ini jangan pernah kita meremehkan kebaikan walaupun tampaknya kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun tampaknya kecil. Semua kebaikan itu banyak fadilahnya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus keburukan-keburukan. Kalau kita berbuat dosa, segera kita banyak berbuat baik. Insya Allah kebaikan menghapus dosa tersebut. Demikian juga dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Hendaklah keburukan segera kamu ikuti dengan kebaikan maka kebaikan tersebut akan menghapus keburukan-keburukan itu. Inilah amalan-amalan yang baik yang mana intinya kalau kita lihat amalan-amalan ini ada empat yang pertama-tama adalah tauhid kepada Allah tidak syirik yang kedua adalah kita berada di dalam agama yang benar ajaran Rasulullah SAW yang ketiga kita tidak berbuat dolim kepada manusia atau kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah kita banyak beramal soleh dan kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Mudah-mudahan kuliah subuh yang singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan istiqomah terus sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan umur kita ditutup oleh Allah dengan husnul khatimah dan kita semua mudah-mudahan nanti ketika meninggal dunia akhir kalam kita adalah la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته